أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة كمسلمين كمسلمات muslimin muslimat rahimakumullah di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang saya bacakan barusan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa karakter beberapa perilaku yang akan mengundang rahmat dan pertolongannya. Karakter dan perilaku ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang terjadi pada bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dalam kerangka mendapatkan perilaku dan karakter tersebut. Yang pertama adalah orang-orang mungkin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang memiliki ruh ta'awun adalah orang-orang yang memiliki spirit untuk selalu melakukan sinergi untuk selalu melakukan kerjasama dalam membangun masyarakat orang-orang mukmin yang tidak egois yang sekedar mementingkan pribadi dan kelompoknya dia berusaha di dalam membangun dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya berupaya untuk membangun sebuah kebersamaan, membangun ukhuwah Islamiyah gerakan yang dilakukannya adalah bukan gerakan individu, tetapi merupakan gerakan bersama. Dan inilah sesungguhnya akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan ya yadullah faqal jamaah. Tangan Allah, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan jamaah. Sinergi bertahun dalam berbagai bidang kehidupan. Apakah dalam bidang ibadah maupun juga dalam bidang muamalah dan kekuatan umat Islam itu sesungguhnya akan terletak pada sinergi. Kalau umat Islam ini antara satu dengan yang lainnya bersatu, membangun sebuah kekuatan ukhuwah, maka akan merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi manakala umat Islam, orang-orang yang beriman masing-masing jalannya, tidak pernah mau bersatu, mau bersama-sama, tidak pernah mau berada dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur, saling fitnah memfitnah, saling menggunting dalam lipatan, maka yang terjadi adalah kelemahan-kelemahan. Allah sudah mengingatkan di dalam ayat yang lain pada surat Al-Anfal ayat 46 Waati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya wala tanaza'u kalian tidak boleh tanazu tanazu itu bertentangan satu dengan yang lainnya bukan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat ya wajar antara satu dengan yang lain, antara satu organ dengan organ yang lain. Tetapi yang dilarang itu adalah tanazu. Tanazu itu bertentangan, berselisih sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan dua hal. Kalau umat Islam selalu bertentangan satu dengan yang lainnya, fatafshalu. Fatafshalu itu kalian akan gagal kalian akan kehabisan energi di dalam menyelesaikan tugas dan tujuan yang mulia. Belum sampai kita pada tujuan, energi kita sudah habis. Belum sampai pada finish, baru pertengahan mungkin kita sudah kehabisan energi. Karena energinya dihabiskan oleh tanah azum bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita merasakan kalau dalam sebuah lembaga misalnya terjadi pertentangan. Kalau dalam sebuah institusi terjadi pertentangan maka ujungnya adalah tafshalu. Kita akan menjadi kelompok orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah karena energi sudah habis sebelumnya. Bahkan bukan sekedar itu watadhabari hukum dan akan hilang kekuatan kamu sekalian. Ri hukum. Al-Qur'an mengistilahkan dengan ri hukum. Ri hukum itu angin. Angin kamu sekalian. Maksudnya adalah Islam yang seperti angin yang memberikan kesegaran, kenikmatan. Itu tidak akan pernah bisa dirasakan ketika orang-orang yang beriman bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika umat Islam bersatu saat dengan yang lainnya, maka hukum itu kekuatan itu yang seperti angin yang memberikan kesegaran, yang memberikan rahmat akan dirasakan. Oleh karena Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ternyata ketika kita merangkai persaudaraan itu, jamaah itu memang harus disertai dengan sikap sabar. Sabar itulah kuncinya. Tabah ulet tahan uji tidak mudah frustasi dan tidak mudah putus asa. Dan ini salah satu pendidikan yang sangat fundamental yang di trainingkan dilatihkan kepada kita dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah orang-orang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin yang terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Ya dengan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya mungkin dengan lisannya, mungkin dengan tulisannya, mungkin dengan posisi dan jabatannya mengeluarkan SK-SK yang baik, keputusan-keputusan yang bermanfaat, mungkin dengan hartanya maupun juga dengan yang lainnya. Pokoknya dia terlibat pada amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita menyadari bahwa yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar bukanlah sekedar menyampaikan ajaran Islam melalui mimbar. Itu sebagian kecil saja. Tetapi yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar memperbaiki kehidupan ya memperbaiki keadaan masyarakat, terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan umat dan bangsa. Sebagai contoh, amar ma'ruf nahi munkar itu ada pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bahkan pada bidang media komunikasi misalnya, baik elektronik ya maupun juga yang lainnya. Sebagai contoh kita butuh media televisi yang mendidik bagi umat. Sekarang banyak sekali media televisi yang pada waktu sahur saja Sebenarnya kan waktu sahur itu prime time bagi kita. Waktu yang paling utama itu waktu sahur yang akan mengundang pertolongan Allah. Doa tidak ada yang ditolak. Ya, kemudian juga Allah sampai digambarkan dalam sebuah hadis turun pada sepertiga malam terakhir. Tapi kita lihat di televisi apa yang terjadi? Lawakan-lawakan, bahkan kebencong-bencongan ya yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkah kalau waktu sepertiga malam dipergunakan untuk guyonan yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini kita sangat sedih dan kita hanya bisa protes. Ya, majelis ulama hanya bisa protes berkali-kali, kita tidak bisa apa-apa. Karena ternyata media televisi dikendalikan oleh gurita kapitalisme yang sangat luar biasa. Bagi mereka yang penting adalah menghasilkan duit yang banyak. Sebuah industri yang menggiurkan. Tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan umat dan bangsa ini sesuatu yang baik. Ya, saya yakin kalau sepertiga malam terus-terusan begini, secara nasional rakyat dididik untuk guyonan pada sepertiga malam, bukan untuk bertahajud, bukan untuk memohon ampun kepada Allah. Memang tidak akan pernah berkah bangsa kita ini. Akan selalu berhadapan dengan berbagai macam masalah, akan selalu berhadapan dengan berbagai macam gempa-gempa, gempa sosial, gempa e, bumi, gempa yang lain akan terjadi. Karena memang waktu yang terbaik yang dimiliki oleh kita ya sepertiga malam terakhir itu bukan dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Padahal banyak sekali di dalam hadis menggambarkan sepertiga malam itu waktu yang sangat luar biasa. Bukan waktu main-main. Waktu untuk merenung, melakukan muhasabah, qiraatul Quran, istighfar, bahkan disebutkan kan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Tapi di kita sudah terlanjur keadaan ini. Karena itu tidak yang lain, tidak ada lain kecuali kita memang memiliki stasiun televisi, media televisi yang baik, yang menggiring umat pada perbaikan dirinya, yang mendirikan menggiring umat pada perbaikan-perbaikan bangsanya. Ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Tanpa begitu, saya yakin tidak akan terjadi perubahan. Ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan tidak nyambung dengan perilaku masyarakat dan tidak nyambung dengan perubahan-perubahan kondisi. Karena itu maka di sini dikatakan bagian yang kedua setelah kita bersinergi bertaun, muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ketiga wa yuqimuna shalah. Bagaimana kita menjadikan solat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan? Kita berharap bahwa berjamaah bukan sekedar ramai pada waktu bulan Ramadan. Ya, saya yakin akan terjadi perubahan yang signifikan bagi keadaan umat ketika umat Islam, orang-orang yang beriman menjadikan jamaah solat saja jadi masjid-masjid memakmurkan masjid sebagai bagian dari kebutuhannya. Kenapa umat Islam pada zaman Rasulullah memiliki izah, memiliki harga diri? Ternyata itu bukan teori-teori yang dahsyat, bukan mereka punya teori-teori yang dahsyat. Tapi apa? Seperti dikatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Fatah ayat yang terakhir ayat 29. Ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari rahamau bainahum taruhum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka punya isya, punya harga diri, tidak takut menghadapi musuh, menghadapi keadaan, menghadapi tantangan. Timbul kasih sayang yang luar biasa antara sesama orang yang beriman. Karena engkau lihat tarohum rukaan sujada. Kau lihat mereka ruku dan sujud. Karena itu maka tugas kita sekarang. Potensi masjid yang luar biasa ini di mana-mana. Karena masjid di Indonesia ini tidak kurang dari 900 ribu lebih kalau itu dijadikan sebagai sebuah tempat untuk kita mengadakan sholat berjamaah, media komunikasi seakan lain. Ya, apalagi sholat subuh, karena kita sholat subuh ini sholat yang paling menderita. Di masjid-masjid rata-rata kosong subuh itu. Ada yang satu saf, ada yang setengah saf, bahkan ada yang single fighter, ada yang sendirian saja. Ya imamnya, ya makmumnya, ya jamaahnya. Ya, ini kan sangat menderita. Harus harus kita robah, harus kita robah. Dalam segala keadaan harus kita robah. Kemudian wayutuna zakat. Yang keempat atau yang ketiga adalah mampu menunaikan zakat. Di sini diungkapkan secara kalimat jamak bersama-sama. Zakat itu bukan ibadah individual, tapi ibadah bersama yang harus diatur dalam manajemen yang rapi. Zakat itu tidak merubah secara signifikan bagi peningkatan kualitas umat ini, kesejahteraan umat kalau dilakukan secara sendiri-sendiri karena itu di zaman Rasulullah tidak ada contoh zakat langsung diserahkan dari mustahik kepada mustahik. Kalau infak ada, tapi kalau zakat mesti ada yang ngurusnya. Mesti ada amil yang terpercaya yang amanah. Mereka yang mengambil, yang menjemput, mereka yang mendistribusikan. Jadi kesenangan kita untuk membagi zakat secara langsung di depan dikumpulkan orang-orang misalnya kemudian mendapatkan dana zakat dari kita harus mulai kita kita hindari karena cara-cara itu memang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita potensi zakat yang begitu besar ini akan bisa merubah keadaan dijadikan modal untuk membangun amar ma'ruf nahi munkar ini ketika kita memang wayutun zakat melakukan secara bersama-sama kemudian yang terakhir adalah wayuti'una Allah wa rasulah taat kepada Allah dan rasulnya nah orang-orang mukmin yang punya perilaku itulah yang saya katakan tadi ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah karena Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semuanya akan menjadi kelompok orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali hari ini adalah tanggal 26 dan malam nanti tanggal 27 Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk etika asrul awakhir malam 27. Biasanya dari dahulu dari zaman sahabat malam 27 dijadikan sebagai malam puncaknya untuk kita beribadah, untuk kita berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.